Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin beliau masih berada dalam pembahasan mengenai inna dan saudari-saudarinya. Kemudian beliau masuk ke subbab mengenai jawazu fathil hamzati wa kasriha bolehnya memberikan harokat fathah pada hamzah inna atau juga memberikan harokat kasroh pada hamzah inna. Berarti dalam pembahasan ini itu ditunjukkan kondisi-kondisi di mana hamzah yang ada pada inna itu boleh diberi harokat fathah atau harokat kasroh atau mudahnya boleh dibaca anna dan inna. Kemudian beliau hafidhahullahu ta'ala mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam alfiyah beliau. Yaitu pada bait yang ke-181 dan ke-182. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, ba'da idza fujaatin aw qasami la lama ba'dahu biwajhaini numi. Jadi kondisi yang pertama atau keadaan yang pertama itu adalah ba'da idza fujaatin. Ketika inna itu terletak setelah idza fujaiyah yaitu idza yang bermakna tiba-tiba atau mendadak au qasami la lama ba'dahu. Atau jika inna itu terletak setelah qasam atau sumpah, yang setelahnya itu tidak ada lamnya. Nanti akan ada penjelasan mengenai lam ini. Maka setelah idha fujaiyah atau setelah sumpah yang tidak ada lam setelahnya, biwajahaini numi maka disandarkan kepada orang Arab terdahulu bahwa dapat dibaca dengan dua cara, yaitu dengan fathahnya Hamzah atau dengan kasrohnya Hamzah. Dibaca anna atau dibaca inna. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau melanjutkan, Ma'til wifal jaza wadha yattarid wadha yattaridu ya ma'til wifal jaza wa dha yattaridu fi nahwi khairul qawli inni ahmadu. Di sini disebutkan keadaan berikutnya di mana hamzah pada inna itu boleh dibaca dengan fathah atau kasroh. Yaitu yang pertama wi fal jaza yaitu ketika inna itu berdampingan dengan huruf fa jaza. Jadi ketika inna itu berdampingan dengan fa jaza itu boleh dibaca anna atau inna. Kemudian wadha yattaridu fi nahwi khairul qawli inni ahmadu. Dan bolehnya dua Cara membaca ini, yaitu dengan fathah atau dengan kasroh, itu juga pada contoh, khairul qawli inni ahmadu. Sebaik-baik ucapan, itu adalah saya memuji. Nanti akan ada penjelasan mengenai keadaan yang keempat ini. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala memberikan penjelasan untuk kedua bait ini. Di mana beliau menjelaskan fi hadhil abyati dzakarul halata tsalitsata min ahwali hamzati inna. Pada bait-bait ini atau pada kedua bait ini maka Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan keadaan yang ketiga bagi hamzahnya inna. Kita tahu keadaan yang pertama itu adalah wajibnya fathah pada hamzah inna. Kemudian keadaan yang kedua itu adalah wajibnya kasroh pada hamzah inna. Kemudian di sini, di kedua bait ini, Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala menjelaskan mengenai keadaan yang ketiga bagi hamzah inna. Apa itu? Wahia jawazul wajhaini. Yaitu bolehnya hamzah inna itu dibaca dengan dua cara. Al-fathi wal kasri. Yaitu dibaca dengan fathah atau dibaca dengan kasroh. Fadzakara arba'ata mawadhi'a maka Ibnu Malik rahimahullahu taala kemudian menyebutkan empat tempat atau empat keadaan di mana hamzah inna itu boleh dibaca fathah dan boleh dibaca kasroh. Al-awwalu, tempat yang pertama, idza waqa'at inna ba'da idzal fujaiyati. Yaitu ketika inna itu terletak setelah idza fujaiyah. Apa itu idza fujaiyah? Wahiyatallatu 'alal mufajaati. Yaitu idza yang menunjukkan akan mufajaah. Idza yang menunjukkan akan sesuatu yang tiba-tiba, sesuatu yang mendadak. Apa maknanya? Bima'na dengan makna annama ba'daha yahduthu ba'da wujudi ma qablaha. Bahwa apa yang datang setelah idza fujaiyah itu terjadinya setelah terwujudnya atau setelah terjadinya apa yang datang sebelum idza fujaiyah. Baghtatan wa fajaatan secara tiba-tiba dan mendadak. Wahia harfun au zorfun. Dan idha fujaiyah tersebut dapat dianggap sebagai huruf dalam i'robnya atau juga dapat dianggap sebagai zorof. Apa contohnya? Mithalu dhalika kharajtu fa idza inna dhaifa hadirun kharajatu idza innad dhaifa hadirun. Contohnya, saya telah keluar, maka tiba-tiba sungguh tamu tersebut hadir. Maka perhatikan, annama ba'daha, bahwa yang setelah idza fujaiyah berarti innad dhaifa hadirun, kedatangan tamu tersebut, itu terjadinya Yahdusu ba'da wujudi ma qablaha. Terjadinya setelah terwujudnya atau terjadinya apa yang sebelum idza fujaiyah. Berarti kharajtu. Saya telah keluar, baru kemudian tamu tersebut datang. Baghtatan wa fajaatan, secara tiba-tiba dan mendadak. Fakasrul hamzati ala anna inna wa ma'mulaiha jumlatun musta'nifatun. Maka dikasrohkannya hamzah inna tersebut itu mengikuti pendapat bahwa inna dan kedua ma'mulnya yaitu isim inna dan khobar inna itu adalah jumlatun musta'nifatun. Jumlah musta'nifah atau sebuah jumlah pembuka atau jumlah yang baru. Karena jumlah baru, maka innanya itu dibaca dengan kasroh. Watakunu idha harfan la mahallalahu minal i'robi. Maka pada saat itu, idha itu dianggap sebagai huruf yang tidak memiliki kedudukan dalam i'rob wahada aisaru. Dan i'rab yang seperti ini itu lebih mudah. Berarti di i'rab dengan e, kasrohnya hamzah inna itu lebih mudah. Wa fathul hamzati ala anna anna wasilataha masdarun. Namun bagaimana kalau dibaca dengan fathah menjadi kharajatu faida annat doifa hadirun. Dibaca dengan fathah. Maka tadi wa fathul hamzati ala anna. Anna wasilataha masdarun. Kalau dibaca dengan fathah hamzah tersebut, itu anna dan silah anna itu dianggap sebagai masdar. Berarti fa'idha annat doifa hadirun annad dhaifa hadirun itu dianggap sebagai masdar. Wa huwa mubtada'un. Dan masdar tersebut itu kedudukannya sebagai mubtada. Wa khabaruhu atau khabaruhu idzal fujaiyatu bi'tibari annaha dzarfun. Kalau kalau annad dhaifa hadirun itu menjadi mubtada, mana khobarnya? Khobarnya yaitu idha. Idha fujaiyah, di mana idha tersebut itu dianggap sebagai zorof. Wat takdiru, maka takdirnya, takdir dari khorojatu. Fa idha annad doifa hadirun, itu takdirnya khorojatu Fa'idha hudurut daifi. Kharajatu fa'idha hudurut daifi. Maka tadi perhatikan annat daifa hadirun itu ditakwil sebagai masdar menjadi hudurut daifi dan itu kedudukannya sebagai mubtada. Walaupun artinya sama. Saya telah keluar, maka tiba-tiba tamu tersebut itu hadir. Ai fafil hadrati hudurud daifi Maka di hadapan itu uh, tamu tersebut hadir. Maka kita dapat membandingkan bahwa memang secara i'rab itu lebih mudah yang pertama, yaitu dibaca dengan kasroh. Karena itu beliau mengatakan wahada aisaru. Dan cara yang pertama dibaca dengan kasroh itu lebih mudah. Kemudian beliau melanjutkan wayajuzu an yakunal khabaru mahdzufan. Dan boleh juga bahwa khabar dari mubtada' tadi yaitu hudurud dhaifi itu dihapus. Maka pada saat itu watakunu idza harfan. Maka kalau ditakdirkan ada khabar yang dihapus, maka idza tadi bukan lagi dzaraf, tetapi dianggap sebagai huruf. Wa takdiru dan takdirnya fa'idha hudurud doifi maujudun. Maka tiba-tiba ya terjadi hadirnya tamu tersebut. Maka khobar yang dihapus yang mana? Lafat maujudun tersebut. Kemudian kita lanjutkan. Athani, ya athani keadaan kedua atau tempat kedua di mana hamzah inna itu boleh dibaca fathah dan kasroh. Yaitu, idha waqa'at inna jawaba qasamin. Yaitu ketika inna itu terletak sebagai jawab qasam, sebagai jawab sumpah. Bisyarti dengan syarat an yudhkaro fi'lul qasami. Ya, syaratnya itu fi'il qasamnya itu harus disebutkan. Artinya seperti ahlifu ya. Karena terkadang kan dihapus fi'il qasam itu. Nah, di sini syaratnya itu harus disebutkan fi'il qasamnya. Wala tudhkaro wala tudhkarollamu fi khobariha. Kemudian syarat yang kedua itu pada khobar inna itu tidak bersambung dengan lam. Maka syarat pertama fi'il kosam disebutkan, kemudian syarat kedua tidak bersambungnya khobar dengan lam. Contohnya apa? Nahwu ahlifu Ya, ahlifu ini fi'il kosamnya. Inna thamarotal ilmi al-amalu. Ahlifu inna thamarotal ilmi al-amalu. Saya bersumpah bahwa buah dari ilmu itu adalah amal. Kita lihat di sini dibaca dengan kasroh. Ya, dengan kasroh. Yaitu memenuhi syarat disebutkan fi'il kosam yaitu ahlifu, kemudian Khobar dari inna yaitu al-amalu tidak bersambung dengan lam. Falkasru ala annaha wasmaha wa khobaroha jawabul qasami. Kalau inna itu hamzahnya dibaca dengan kasroh, maka dianggap inna dan isim inna dan khobar inna itu sebagai jawab kosam atau sebagai jawab sumpah. Kemudian wal fathu kalau dibaca dengan fathah berarti ahlifu anna thamaratal ilmi al-amalu dibaca dengan fathah ala annaha wasilataha masdarun mansubun. Kalau dibaca anna thamaratal ilmi al-amalu maka anna dan silahnya yaitu thamaratal ilmi al-amalu itu dianggap sebagai masdar yang mansub. Binaza'il khafidhi. Dengan menghapus sesuatu yang memajerurkan, mengkhafatkan Ya, mudahnya menghapus huruf jar. Nanti kita akan lihat takdirnya. Ya sadda masaddal jawabi. Yang masdar yang mansub tersebut itu menempati kedudukan dari jawab kosam. Wa dan takdirnya kalau dibaca dengan fathah ahlifu ala kaunil amali thamaratal ilmi. Ahlifu ala kauni ala kaunil amali thamaratal ilmi. Saya bersumpah mengenai keadaan amal itu merupakan buah dari ilmu. Maka perhatikan, ahlifu itu ada huruf jarnya yaitu ala. Ala. Nah, di sini tadi binaz'il khafidhi. Dihapus. Ya, dihapus huruf jarnya yaitu ala. Maka dianggap mansub. Dianggap mansub sebagai atau menempati kedudukan jawab kosam. Afalithu keadaan ketiga di mana Hamzah inna itu boleh dibaca fathah dan kasroh. Iza waqa'at inna ba'da fa'il jazai. Yaitu ketika inna atau maaf inna tersebut itu terletak setelah fa jaza. Apa yang dimaksud dengan fa jaza? Ay alfa ulwaqi'atu fi sadri jawabi syarti wa jazaihi. Yang dimaksud dengan fa jaza itu adalah fa yang terletak setelah atau fa yang terletak pada awal jawab syarat. Fa yang terletak di awal di bagian awal atau permulaan jawab syarat. Wa jazaihi wa jazaihi dan balasan dari syaratnya. Contohnya apa? Nahwu man yazurni fa innahu mukramun. Man yazurni fa innahu mukramun. Barang siapa yang mengunjungiku, maka ya sungguh dia akan dimuliakan. Ya, barang siapa yang mengunjungiku, maka sungguh dia akan dimuliakan. Maka perhatikan, fa di situ itu adalah fa jaza. Karena fa tersebut itu terletak di awal dari jawab syarat. Kita tahu man itu adalah adat syarat. Nah, kemudian jawabnya yang mana? Fa innahu mukromun. Maka di sini itu inna boleh dibaca dengan dua cara dengan fathah dengan kasroh. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat ke-54. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kataba rabbukum ala nafsihir rahmah annahu man amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslah ya thumma taba min ba'dihi wa aslah fa annahu ghafurur rahim maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman Ya, Rob kalian itu telah menetapkan atas dirinya itu kasih sayang. Yaitu bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kalian karena kejahilan, karena ketidaktahuan, kemudian dia bertaubat setelah mengerjakannya, dan juga aslaha mengadakan perbaikan. Maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang kita lihat catatan kaki untuk annahu yang pertama. Ya, annahu yang pertama. Karena yang menjadi syahid dalam ayat ini itu yang fa'annahu ghafurur rahim. Tetapi ada penjelasan untuk annahu man amila, ya, annahu yang pertama. Kita lihat catatan kaki qara'a nafi'un wa benu'amirin amirin wa 'asimun bil fathi. ulama qiraah yang tujuh, yaitu Nafi' dan Ibnu Amir dan Asim itu membacanya dengan fathah. Berarti annahu man amila. Wa al baquna bil kasri. Dan ulama qiraah yang lain selain beliau bertiga rahimahumullahu itu membacanya dengan kasroh. Berarti innahu man amila minkum Fal fathu ala annahu badalun min minar rahmati. Ya. Kalau misalnya tadi itu dibaca dengan fathah annahu, maka fathah tersebut itu karena annahu dan seterusnya itu adalah badal untuk kata ar-rahmata. Ya berarti fal fathu ala annahu badalun minar rahmata yang sebelumnya. Itu kalau dibaca dengan fathah. Kemudian ka'annahu qala maka seolah-olah Allah Subhanahu wa taala berfirman kataba rabbukum ala nafsihi annahu man amila. Ya berarti ar-rahmata itu dapat digantikan digantikan dengan annahu man amila. Kemudian wal kasru adapun jika dibaca dengan kasroh berarti tadi itu innahu ala annaha jumlatun tafsiriyatun lirrahmati. Kalau dibaca dengan kasroh berarti tadi kata rabbukum ala nafsihir rahmah innahu man amila minkum dan seterusnya itu adalah jumlah tafsiriyah jumlah yang menafsirkan mengenai rahmah. Wa amma qauluhu subhanahu dan adapun firman Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat yaitu fa annahu ghafurur rahim itu adalah fahuwa maudhi'us syahidi. Ya tadi bahwa syahidnya syahid dari pembahasan ini itu ada di fa annahu ghafurur rahim Fanzur syarhahu. Maka lihatlah syarahnya yang akan kita baca sekarang. Kita kembali ke atas. Nah, mengenai fa'annahu ghafurur rahim, faqara'a ibnu Amirin wa 'Asimun bi hamzati inna fi qawlihi fa'annahu. Maka Ibnu Amir dan Asim ya keduanya ulama qiraah itu membaca hamzah inna dengan fathah pada firman Allah Subhanahu wa taala fa annahu wa qara'a baqiyatus sab'ati kasriha dan ulama qiraah yang lain ya ulama qiraah sab'ah qiraah yang tujuh yang lain selain Ibnu Amir dan Asim itu membaca dengan kasroh Berarti fa'innahu ghafurur rahim. Fal kasru, kalau misalnya dibaca dengan kasroh, ala annaha jumlatun fi mahalli jazmin jawabus syarti. Kalau dibaca dengan kasroh berarti innahu ghafurur rahim itu dianggap sebagai jumlah yang menempati kedudukan jazmnya jawab syarat. Ya, kita tahu jumlah yang sebagai jawab syarat itu majazum. Nah, di sini karena jumlahnya itu jumlah ismiyah yang kemasukan inna, maka itu fi mahalli jazmin, menempati kedudukan jazm. Wal fathu adapun kalau dibaca dengan fathah fa annahu ghafurur rahim ala ta'wili masdarin yaqa'u mubtada'an li khabarin mahdzufin. Kalau dibaca dengan fathah itu annahu ghafurur rahim itu ditakwil sebagai masdar yang menempati kedudukan mubtada di mana khobarnya itu dihapus. Wa taqdiru fil mithali maka takdirnya untuk contoh ini contoh yang tadi, contoh yang sebelumnya yang Aman nah, yazurni fa innahu mukramun. Ya yazurni fa innahu mukramun. Kalau dibaca dengan fathah menjadi man yazurni fa annahu mukramun. Ya. Berarti fa annahu mukramun itu annahu mukramun itu ditakwil sebagai masdar yang khobarnya dihapus. Maka takdirnya apa? Fal ikromu jazauhu. Fal ikromu jazauhu. Maka pemulihan adalah balasannya. Tetapi khobarnya yaitu jazauhu itu dihapus. Wafil ayati adapun takdir pada ayat Quran tadi, yaitu pada surat Al-An'am ayat ke-54, maka takdirnya fal ghufranu warrahmatu jazauhu. Kan asalnya fa'annahu ghafurur rahim. Takdirnya fal ghufranu warrahmatu jazauhu. Maka ampunan dan kasih sayang itu adalah balasannya. Tetapi di sini jazauhu itu dihapus. Au yakunul masdaru al-muawwalu khobaron ini takdirnya bisa bermacam-macam. Atau tadi annahu annahu mukramun atau annahu ghafurur rahim itu ditakdirkan sebagai masdar, tetapi masdar yang muawal tadi, yang ditakwil tadi itu dianggap sebagai khobar. Wal mubtada'u mahdzufun dan mubtada'nya lah yang dihapus. Ai jadinya Fajaza uhu al ikromu, Ya, tadi kan fal ikromu jaza uhu. Ini fajaza uhu al ikromu. Di sini mubtada'nya yang dihapus yaitu jaza uhu. Wa fil ayati dan dalam ayat Al-Qur'an tadi fajaza uhu al-ghufranu war-rahmatu. Maka balasannya adalah ampunan dan kasih sayang. Nah, ini yang dihapus adalah mubtada'nya yaitu jaza uhu. Kemudian ar-rabi'u tempat keempat di mana hamzah inna itu bisa dibaca dengan fathah dan kasroh. Ya, tempat terakhir atau keempat. Antaqa'a inna ba'da mubtada'in. Di mana inna tersebut itu terletak setelah mubtada. Huwa fil ma'na qaulun. Di mana mubtada tersebut itu secara makna itu adalah qaul, ucapan. Wa khobaru inna qaulun dan khobar innanya itu adalah ucapannya itu sendiri. Ya, jadi inna itu terletak setelah mubtada yang bermakna qaul dan khobar innanya itu adalah apa yang diucapkan. Wal qailu wahidun dan syaratnya pengucapnya itu tunggal. Ya, pengucapnya itu tunggal. Nahwu contohnya awwalu kalami anni ahmadullah. Ya, saya memulai ucapan saya bahwa saya itu memuji Allah. Maka di sini awwalu kalami ya kalam itu maknanya qaul, artinya adalah qaul, ucapan. Ya, maka saya memulai ucapan saya bahwa saya itu memuji Allah. Ini bisa dibaca dengan awwalu kalami anni ahmadullah atau awwalu kalami inni ahmadullah. Fal fathu maka kalau dibaca dengan fathah ala ta'wili masdarin yaqa'u khabaran 'anil mubtada'i. Kalau dibaca fathah berarti awwalu kalami anni ahmadullah itu anni dan seterusnya itu dapat ditakwil sebagai masdar yang terletak sebagai khobar bagi mubtada. Maka bagaimana takdirnya? Wa taqdiru awwalu kalami hamdullahi. Ya, bahwa awal ucapan saya atau saya memulai ucapan saya dengan memuji Allah. Maka anni ahmadullaha dapat ditakwil sebagai hamdullahi yang menempati kedudukan khobar. Wal kasru, adapun kalau dibaca dengan kasroh, berarti awalu kalami inni ahmadullaha, maka ala ja'lil khobari jumlatan. Maka kalau seperti itu, khobar innanya itu dianggap sebagai jumlah. Wala tahtaju ila robitin dan jumlah tersebut itu tidak memerlukan robit atau pengikat. Ya, tidak perlu ada misalnya domir yang kembali kepada mubtada misalnya. Tidak perlu. Mengapa? Li'annaha nafsul mubetadai fil makna? Karena tadi Ahmadullah itu secara makna itu adalah mubtada itu sendiri. Kan mubtadanya kalami ya ucapanku. Nah, ucapanku itu apa secara makna? Ya tadi ahmadullah. Saya memuji Allah. Kama taqaddama fil ibtidai. Sebagaimana telah datang penjelasannya pada bab al-ibtida. Wa hadha makna qawlihi dan ini makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala ba'da idza fuja'atin ila akhirih Ya, maknanya apa? Ai numi. Ya, tadi di akhir itu kan ada numi. Ya, ba'da idza fuja'atin aw qasami la lama ba'dahu biwajhaini numi. Nah, apa makna numi tersebut? Bimakna nusiba ilas sabiqina. Ya, cara membaca dua cara ini dengan fathah atau hamzah itu disandarkan kepada orang Arab terdahulu wa nuqila anhumul wajhani dan dinukilkan dari orang Arab terdahulu tadi dua cara membaca ini fi hamzati inna pada hamzah inna yaitu dibaca fathah atau kasroh idza waqa'at ba'da idzal fujaiyati kapan saja itu ketika inna itu terletak setelah idza fujaiyah au ba'da qasamin la lama ba'dahu atau inna itu terletak setelah qasam yang tidak ada lamnya. Atau mudahnya inna tersebut terletak setelah qasam yang khobarnya itu tidak bersambung dengan lam. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Wa kadza yajuzul wajhani ma'a innal waqi'ati ba'da fa'il jazai di mana boleh juga dibaca dengan dua cara, yaitu pada hamzah inna, ketika inna tersebut itu terletak setelah fa jaza, yang juga telah berlalu penjelasannya. Kama yattaridul wajahani fi kulli mithalin ashbaha qawlaka khairul qawli inni ahmadu. Sebagaimana sama hukumnya dibaca dengan dua cara, boleh dengan fathah, boleh dengan kasroh, pada setiap contoh yang serupa dengan ucapanmu khairul qawli inni ahmadu sebaik-baik ucapan adalah ya saya itu memuji tadi bahwa uh, inna itu terletak sebagai khobar yang mubetadaknya bermakna qawl. kemudian Eh, pengucapnya tunggal dan khobar innanya itu adalah makna atau hakikat dari ucapan tersebut. Wa qawluhu fal jaza bil qasri fihima. Maka kita lihat di sini tadi fal jaza ya ma'til wi fal jaza itu dibaca dengan maksur dibaca dengan tanpa hamzah karena asalnya uh, fa'il jazai. Ya, asalnya adalah ma'tilwi fa'il jazai. Keduanya itu ada hamzahnya seharusnya. Tetapi dibaca dengan maksur tanpa hamzah. Mengapa? Seperti biasa, lid roti Karena itu adalah darurat syair. Untuk menyesuaikan rima dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke bait berikutnya. Ya, di mana Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala itu memberikan judul untuk subbab ini. Dukhulu lamili betidai alal khabari. Masuknya lam ibtida' ke dalam khobar. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau bait yang ke-183 di mana beliau rahimahullahu taala mengatakan wa ba'da dzatil kasri tashabul khabar la mubtida in nahwu inni lawazar dan ya diperbolehkan pada khobarnya inna yang dibaca kasroh ya dzatil kasr berarti dibacanya inna Ya, itu apa? tas habul khobar. Atau mudahnya, tas tashabul khobaro la mubetidain. Boleh khobar itu bersambung dengan lam ibtida. Contohnya apa? Nahwu inni lawazar. Inni lawazar. Maka perhatikan bahwa khobarnya, khobarnya itu yaitu wazar itu bersambung dengan lam ibtidak. Nah, kemudian kita lihat penjelasan untuk bait ini. muli ibtidai, kita sering mendengar lam ibtida. Nah, apa itu lam ibtida? Kita bisa lihat di sini atau lihat juga di catatan kaki. Yusam kita lihat catatan kaki dulu. Yusam Yusammi hannuhatu allamal muzahlaqata bifathil lami. Para ahli nahwu itu juga menyebut lam ibtidak sebagai lam muzahlaqah. Ya, dengan memfathahkan lamnya. Lam pada muzahlaqah itu dibaca dengan fathah. Sering disebutkan lam muzahlaqah itu maksudnya adalah lam ibtidak. Ya, kapan itu? Idza waqa'at fi khabari innal maksurati. Jika lam tersebut itu terletak pada khobar inna yang dibaca dengan kasroh. Ya, ingat dibaca dengan kasroh, bukan anna tapi inna. Kama sayati sebagaimana akan datang penjelasannya. Summiyat bidzalika Kenapa lam muzahlaqah itu disebut demikian? Li'annaha zuhliqat. Karena lam tersebut itu ya tergelincir atau apa maksud dari zuhliqat atau muzahlaqah? Ai akhorta minas wajibati wajibatilaha fi awalil kalami ilal khobari. Ya akhorta minas sadarati atau ukhirat. Ya, zuhliqat itu adalah ukhirat minas sadaratil wajibati laha fi awwalil kalami ilal khobari. Yang namanya lam ibtidah itu kan asalnya itu di depan, ya wajib di depan. Tapi di sini ukhirat diakhirkan dari kedudukan yang awalnya itu wajib di depan, ya fi awalil kalami ilal khobari ya diakhirkan atau dikelincirkan atau digeser ke belakang yaitu di pada di khobar ya digeser supaya bersambung dengan khobar mengapa kok yang tadinya di awal kemudian digeser ke khobar li alla yajtami'a muakkidani ya supaya tidak bergabungnya dua muakkid dua penekan kita tahu inna itu penekan ya, taukid, muakid. Kemudian lam itu juga memberi makna penekanan, muakid juga. Kalau lam itu diletakkan di depan, maka akan bersambung inna dan la. Ya, inna dan la itu akan bersambung. Nah, untuk mencegah hal ini, lam itu digeser ke khobar. Ya, ini eh, li'alla yajtami'a muakidani ini itu illah yang dikeluarkan oleh ulama nahwu. Tetapi wasababul wadihu dan sebab yang paling jelas kenapa lam itu digeser ke belakang isti'malul arabi. Ya orang Arab menggunakannya seperti itu. Bahwa lam tersebut itu digeser ke belakang. Kita kembali ke atas. Apa itu lam ibtidak? Lamul ibtidai hiya lamun maftuhatun yu'ta biha liqasdit tawqidi. Lam ibtida itu adalah lam yang diberi harokat fathah. Ya, berarti bukan li tetapi dibaca la. Yang lam tersebut didatangkan dengan tujuan untuk memberi penekanan, untuk taukid. Kemudian kita lanjutkan summiyat bidzalika. Ya, kenapa disebut lam ibtida? Karena likathrati dukhuliha 'alal mubtada'i. Disebut lam ibtidak tidak karena seringnya atau kebanyakan lam tersebut itu masuknya ke mubtada. Auma asluhu al mubtada'u atau masuknya kebanyakan kepada suatu kata yang asalnya itu adalah mubtada. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hashr. Ya, Al-Hashr ayat ke-13. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La antum asyadtu rahbatan fi sudurihim minallah. Sungguh kalian dalam hati mereka itu lebih ditakuti daripada Allah. Maka perhatikan lam tersebut itu bersambung dengan mubtada yaitu antum. Ya, antum. Dan di sini lam tersebut bermakna penekanan taukid. Wa qawlihi ta'ala dan juga pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nazi'at ayat ke-26. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna fi dzalika la'ibaratan liman yakhsha. Inna fi dzalika la'ibaratan liman yakhsha. Sungguh yang pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Robnya. Maka perhatikan ada lam ibtidah yang bersambung dengan isim inna yaitu ibaratan. Itu yang tadi auma asluhu al-mubtada'u. Karena kita tahu isim inna itu asalnya itu adalah mubtada. Karena kemasukan inna menjadi isim inna. Nah, ini contohnya. Wa tadkhulu lamu ba'da innal maksurati ala arba'ati asya'a. Dan lam ini itu masuk setelah inna yang dibaca dengan kasroh dibaca dengan kasroh berarti inna ala arbaati asya'a. Maka lam ini itu bisa masuk kepada empat hal, ya, empat kata atau empat perkara. Al-awalu yang pertama al-khobaru. Ya, berarti lam tersebut itu bisa masuk ke khobar. Athani yang kedua itu adalah ma'mulul khobari. Berarti bisa masuk kepada makmul dari khobar. Al-thalithu, yang ketiga itu bisa masuk kepada alismu. Yang bisa masuk kepada isim. Ya khobar inna tadi, makmul khobar, kemudian isim inna. Ar-rabi'u domirul fasli. Yang keempat masuk kepada domir fasl. Wasayati tafsilu dhalika insya'allahu dan akan datang perincian dari hal ini insya Allah taala. Wala tadkhulu hadhihi lamu ala baqi akhawati inna. Dan lam ini, lam ibtida atau lam muzahlakoh ini, itu tadi dikatakan hanya masuk kepada inna yang dibaca kasroh. Dan tidak masuk lam ini kepada saudari-saudari inna yang lain. Ya, hukum asalnya demikian, berarti lam tersebut tidak dapat masuk kepada saudari-saudari inna yang lain. Wa ma waroda min dukhuliha ala ba'diha adapun jika ya kita mendapati misalnya kita membaca suatu syair atau suatu ucapan orang Arab terdahulu di mana lam tersebut itu masuk kepada sebagian dari saudari-saudari inna. Ya, barangkali kita akan menemui ketika kita membaca literatur. Au liha fi khobaril mubtada'i atau juga ternyata kita mendapati lam tersebut itu masuk ke khobar mubtada. Ini jumlah ismiyah biasa. Khobarnya tiba-tiba kemasukan lam ibtidak au khobari amsa min akhawatikana atau mungkin kita menemui dalam literatur ternyata khobar amsa yang merupakan saudari dari kana itu kemasukan lam tadi, lam ibtidak. Fahuwa mahkumun alaihi bisyudzuzi. Maka kalau kita menemui hal tersebut, itu dihukumi sebagai sesuatu yang syadz. Sesuatu yang menyelisihi kias. Yang sesuatu yang tidak umum digunakan. Ya, tidak umum digunakan oleh orang Arab. Ya, jadi fahuwa mahkumun alaihi bisyudzudzi Dihukumi sebagai sesuatu yang syadz. Fala yuqasu alaihi indahum. Maka tidak dapat dikiaskan ya bahwa lam tersebut bisa masuk ke khobar mubtada, khobar amsa, atau sebagian dari saudari inna yang lain, itu tidak dikiaskan. Qala sahibu kitabi ma'anil hurufi. Ya, telah berkata penulis dari kitab ma'ani al-huruf. Hadha kulluhu syadzun Ini semua kalau misalnya masuk kepada yang tadi itu, sebagian saudari inna, masuk ke khobar mubtada atau khobar amsa, itu dihukumi sesuatu yang syadz La yuqasu alaihi dan tidak dikiaskan dari contoh-contoh tersebut. Wala yultafatu ilaihi dan juga tidak perlu dihiraukan, tidak perlu diperhatikan contoh-contoh tersebut. Kita lihat catatan kaki Ma'anil hurufi. Ini dapat dilihat di kitab Ma'anil hurufi. Safhata thalathin wa pada halaman 53. Nah, siapa penulis dari ma'anil huruf? Wal kitabu nusiba lirrumani. Kitab ini itu disandarkan kepada Ar-Rumani rahimahullahu ta'ala. Bitahqiqi Abdul Fattahi Shalbi. Ini dengan tahqiq dari Dr. Abdul Fattah Abdul Fattah Abdul Fattah Shalbi. Wa fi tahdidi muallifihi ini dapat dilihat pada definisi atau perincian yang diberikan oleh penulisnya. Unzur ini dapat dilihat pada majallata alimil kutubi. Dapat dilihat pada majalah alimul kutub. Mujallada thalathin wa thalathina pada jilid yang ke-33 safhata thamanin wa tis'ina wa arba'i mi'atin ila safhati khomsa ashrota wa khomsi wa khomsi mi'atin. Ya, ila safhati khomsa ashrota wa khomsi mi'atin. Dapat dilihat di majalah Alimul Kutub silid yang ke-33 halaman 498 hingga 515. Kita kembali ke atas. Wahada makna qawlihi, ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa ba'da dhatil kasri ila akhirihi. Ah, setelah wa ba'da dhatil kasri dan seterusnya, ay, maksudnya adalah, tashabul, tashabu la ibtidai al-khobaro bahwa lam ibtida itu dapat bersambung dengan khobar inna ba'da sahibatil kasri ya setelah inna yang dia itu dibaca dengan kasroh berarti tadi syaratnya harus dibaca kasroh wahia innal maksuratu yaitu inna yang dikasrohkan hamzahnya thumma zakarol mithala ya kemudian beliau itu menyebutkan contoh. Tadi yaitu ini lawazar. Ya, sungguh aku niscaya akan menguasai. Atau apa makna dari lawazar? Lawazar ai hisnun wa maljaun. Ya, lawazar itu artinya adalah hisnun, ya benteng atau maljaun tempat untuk berlindung. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.